Pembahasan kita yang terakhir seputar larangan puasa pada hari yang diragukan. Seperti itu ya. Beberapa hari kita sempat libur. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullah rahimallahu taala menyebutkan tentang larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Dan hari yang dimaksud dengan hari yang diragukan adalah tanggal 30 Sya'ban seperti yang beliau sebutkan wa huwa yaumu ats min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi aw syahida biha sibyanun aw 'abidun aw fasaqatun wa laysa itbaqul ghaimi bi walaysa itbaqul ghaimi bisyakkin. Kata beliau, dan yang dimaksud dengan hari yang diragukan, hari yang disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir, man shoma yauma yashukku fihi faqad asaba al Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qasim. Dia adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban tanggal 30 Syaban idza tahaddatsan nasu bi ru'yatihi jika orang-orang membicarakan tentang terlihatnya bu bulan atau hilal artinya sekedar pembicaraan tanpa diketahui siapa sesungguhnya yang menyaksikan seperti dalam kitab Ujalah Ujalatu Al-Muhtaj dikatakan ai lam ya'lam atau lam yu'lam man huwa alladhi ra'ahu yaitu tidak diketahui siapa yang pertama melihatnya tidak ada cuman jadi berita burung kabar burung bahwa ada yang melihat hi, hilal maka ini tidak sah ya maka disebut dia hari yang dira, diragukan jika diceritakan tentang ru'ya tanpa diketahui siapa yang menyaksikannya au syahida biha sibyanun atau mengaku menyaksikannya anak kecil gairu mumayyiz yang belum bisa membedakan mana hilal, mana badar, mana bulan sabit, mana bulan purna purnama, pokoknya semua bulan gitu ya. Au abidun au fasaqah atau budak hamba sahaya atau orang fasik. Orang fasik ya itu fasikul milli yang agamanya fasik orang yang bergelimang dengan maksi maksiat naudzubillah min dalik maka jika ada seperti ini maka disebut dia hari yang diragukan tidak disyariatkan berpuasa pada hari pada hari itu telah disebutkan pembahasannya pada pertemuan terdahulu bahwa kalaupun ada yang berpuasa pada hari itu ternyata datang berita bahwa betul besoknya adalah Roma atau hari itu adalah Ramadan maka tetap wajib diganti di hari yang lain karena dia masuk ke dalam puasa dalam keadaan ra, ragu. Disyaratkan niat untuk puasa dalam keadaan ya yakin. Walaysa itbaqul ghaibi bisyakin. Kata Imam An-Nawawi dan bukanlah bertumpuknya awan atau disebut dengan men, mendung, ya. Bukanlah bertumpuknya awan atau mendung sebagai hari yang diragukan. Artinya misalnya ya pada 30 Sya'ban ya atau pada 29 Sya'ban dilihat hilal pada maghribnya dan ternyata tidak terlihat karena men, mendung ya. Nah, apakah kemudian berarti hari itu hari yang diragukan untuk puasa? Kata beliau tidak disebut hari yang diragukan ya. Dan yang Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah Rasul mengatakan sum li ru'yati waftiru li ru'yati alaikum fakmilu 30. Ya, kata Nabi puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Jika tertutup awan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 30. Jadi berarti dia bukan hari yang diragukan. Bukan hari yang diragukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dihitung menyempurnakan bulan Sya Sya'ban ya. Tetap tidak boleh puasa, tetap tidak boleh puasa. Tidak boleh puasanya bukan karena hari yang diragukan, tetapi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan bulan Sya'ban atau menyempurnakannya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan kepada kita ditinggalkannya apa yang disebut dengan al-amalu bil hisab. Beramal dengan hi, hisab, ya kan? Ya. Karena mungkin dengan hisab diketahui bahwa sudah masuk bulan Ramadan, ya. Tetapi karena mendung tidak terli, terlihat. Ternyata Nabi meninggalkan itu. Meninggalkan itu sehingga kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu, pertemuan awal bahwa sesungguhnya yang melihat beramal dengan hisab hitungan bulan ya terbitnya hilal secara mutlak secara umum ini adalah madhabnya rafidah madhabnya rafidah bukan madhab ahlus sunnah wal, wal jamaah adapun yang dinukilkan bahwa sebahagian ulama berpendapat tentang bolehnya menetapkan dengan hisab itu keliru yang benar adalah bahwa mereka mengatakan hisab berguna untuk menolak persaksian. Jika ternyata dengan hitungan hisab hilal belum terlihat atau ada orang yang mengaku melihat hilal sebelum terjadinya ijtima. Sebelum terjadinya ijtima apa mungkin? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Atau seorang melihat, mengatakan melihat hilal pada ya siang hari misalnya. Ya, maka ini juga tidak mung tidak mungkin ya, kecuali ketika bulan itu sudah tua ya atau kecuali ya sudah lewat dari waktu hi, hilal, mungkin dia kelihatan pada waktu siang. Ya adapun pada waktu awal bulan tidak ada terlihat hilal kecuali setelah terbenamnya mata matahari. Maka tertolak, ditolak dengan hisap. Jadi hisap bisa digunakan untuk nafyu ru'ya, menolak pernyataan ru'ya jika ternyata menurut perhitungan tidak mungkin terli, terlihat. Ah, itu pendapat sebagian ulama Syafi'i, Syafi'iyah dan Hanafiyah, ya. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidaklah ditetapkan Ramadan awal ataupun akhirnya, ya. Penetapan ataupun penolakannya kecuali dengan hi, hilal dengan ru'yah secara langsung secara langsung wallahu a'lamu bissawab. Baik, jadi sekali lagi tertutupnya awan ya tertutupnya hilal dengan awan yang mendung dan sebagainya tidak disebut sebagai hari yang diragukan ya karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyempurnakan bilangan Sya'ban. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa yusannu ta'jilul fitri 'ala at-tamrin dan disunnahkan menyegerakan berbuka puasa dengan tamar, dengan kur, kurma, ya. Wa illa fama jika tidak ada maka itu dengan menggunakan a, air, ya. Taib. Maka ini tentunya kita ketahui tentang keutamaan berbuka puasa akan datang nanti keterangan dari ya Imam An-Nawawi sendiri dalam pembahasan tentang doa ketika berbuka puasa. Jadi berbuka ini boleh dengan tamar, dengan kur, kurma dan ini yang lebih utama, yang lebih afdal ya. Telah datang keterangan tentang hal ini dari hadis ya Abdullah bin Amr ya dari hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Hibban ya Rasulullah bersabda ni'mas sahu eh, apa dari hadis Anas bin Malik ya dari hadis Anas bin Malik Rasulullah bersabda atau berkata Anas bin Malik kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam takun rutabatun fatumairatin fa in lam takun tumairat hasa hasawatin mimma riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sholat dengan rutab, dengan kurma yang segar, kurma yang segar itu yang lebih utama, yang lebih afdol. Ya, jika tidak ada fatumairat maka dengan tamar. Tamar itu setelah dijemur, ya setelah dijemur dipetik rutabnya kemudian dikeringkan, dijemur, jadilah dia tamar. Ya, wa illa fa in takun tumairat jika tidak ada tamar meskipun tamar yang kecil sekalipun hasa hasawati mimma maka beliau menengak ya atau meminum ya tegukan a air tegukan air ini hadis Anas bin bin Malik dan Nabi SAW memerintahkan untuk kita ber, berbuka ya beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitr senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbu berbuka maka disunnahkan menyegerakan berbuka disunnahkan untuk berbu berbuka dan berbuka yang paling utama dengan yang ya rutab kalau tidak ada tamar kalau tidak ada air. Taib. Sebagian ulama mengatakan jika tidak ada tamar maka lebih baik yang manis. Ya, meskipun cuman sirup. Ya. Maka yang jelas bahwa gula ini tadi mempercepat ya menutupi kebutuhan tubuh kita akan nutri nutrisi, memulahkan memulihkan kembali fisik ya dan kesegaran tubuh tubuh kita. Baik, ya. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi, uh, ada tambahan dalam kitab Ujalatul Muhtaj yaitu beliau mengatakan wa in kana bi Makkah dalam syarah dari kitab Minhajut Talibin, jika seseorang berada di Mekkah, ustuhibba an yuftira ala ma'i Zamzam. Disunnahkan untuk berbuka dengan air zam-zam ya sebelum tamar. Lima fi minal Barokah Karena apa yang ada pada air zam-zam dari barokah. Ya kan? Ya itu. Alhamdulillah di masjid ini kita bisa dapat sedikit pak ya meskipun satu sloki mungkin orang bilang ya. Tapi alhamdulillah kita tidak kita jauh dari Mekah tapi ada alhamdulillah ada yang mutabarri, ada yang menyumbangkan air zam-zam ya maka diingatkan untuk jangan lupa berdoa ketika kita minum air tersebut ya kata Nabi dalam hadis yang sahih ma'u Zam lima syuribalahu air air Zam itu tergantung dengan apa yang kita minta pada waktu meminumnya ya maka mintalah di situ bahkan kumpul padanya ya keadaan yang mustajab minum air Zam Zam kemudian waktu berbu berbuka lagi, waktu ber, berbuka, kemudian berpuasa lagi ya. Maka ini keutamaan yang luar biasa jangan sampai kita lewatkan. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Selanjutnya berkata beliau, "Wa ta'khiru as-sahuri ma lam yaqa' fi syakkin." Dan juga disunnahkan atau disyariatkan untuk menunda sahur atau mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur ya. Baik. Dalilnya juga jelas ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang kebaikan yang ada pada umat ini ma'ajjalu al-fitra wa akhiru as-sahura. Dalam sebagian riwayat disebutkan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sa sahur ya, maka melambatkan sahur adalah contoh dan tuntunan dalam syariat dan faedahnya sangat banyak Pertama bahwa dia ya taqawi alal ibadah membantu kita untuk tetap kuat menjaga stamina kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keliru sebahagian kaum muslimin yang melaksanakan makan sahur pada jam 2 misalnya. Pada jam 1 ya, ini mah makan malam yang kemalaman namanya ya. Makan sahur pada waktu sah sahur yaitu akhirul lail ya wal mustakfirina bil ashar dan di antara keutamaan makan sahur adalah kita mendapatkan waktu yang mus, mustajab, waktu untuk istik istighfar, ya kan? Yang tadi wal mustakfirina bil ashar. Sehingga kalau begitu dia keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan dan yang minimal dari sahur jika kita terlambat adalah makan kurma. Jika tidak minimal juga dengan menengah atau minum a, ah, air ya. Tentang hal ini telah datang keterangan dari hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Hibban Rasulullah bersabda ni'mas sahuri at-tamr. Sebaik-baik sahur adalah tamar ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Ibnu Hibban pula Rasulullah bersabda tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Tasahharu walau bi jur'ati ma'in makan sahurlah meskipun dengan seteguk air. Sebenarnya bukan makan sahur ya namanya Pak. Apa namanya? Minum sahur ya. Minum sahur ya. Walau bijur atimain ya. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan sah, sahur dan telah banyak keterangan yang datang di antaranya bahwa kata Nabi fasluma ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur pemisah antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sah, makan sahur. Jadi banyak sekali barokah yang ada pada sahur. Kata Nabi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan babu barakatis sahur min ghairi ijabin. Bab keberkahan pada pada makan sahur tetapi tanpa adanya kewaji, kewajiban. Baik. Berkata Imam An-Nawawi, "Wa ta'khirus sahur dan disunnahkan mengakhirkan sahur malam yaqa fi syakkin selama seseorang tidak masuk ke dalam perkara yang diragukan artinya ragu jangan sampai telah terbit fa fajar memang hukum asal adalah baqaul lail bahwa masih berlaku hukum ma malam sampai kita mendapatkan keterangan bukti yang indikasi yang kuat menunjukkan telah habis waktu ma malam itu. Tetapi sekali lagi kita hendaknya berhati-hati dengan puasa kita. Kita hendaknya berhati-hati dengan puasa kita. Telah kita sebutkan dalam pembahasan awal dari kitab siam bahwa kesepakatan ulama waktu berpuasa dimulai dengan terbitnya fajar sampai terbenamnya mata matahari. Karena itu meskipun ada keterangan hadis hadis Abu Hurairah ya Man sami'an nida wal Ina biyadih, siapa yang mendengarkan Adan kemudian bejana masih di tangannya, jangan ia tinggalkan ya atau letakkan bejana tersebut hingga ia tuntaskan hajatnya dari bejana itu kita mengatakan hadis ini ya ada kelemahan dalam sanatnya ada khilaf tentang sah tidaknya dan dia bertentangan dengan apa yang datang dari keterangan-keterangan yang mutlak yang tegas yang kuat menunjukkan batas awal puasa karena itu jika seorang ingin mengamalkan hadis ini alaman sahahahu bagi siapa yang mensahihkannya ya maka hendaklah diamalkan fi nitaqin dayyiq pada ruang yang sem sempit yaitu apa kepe kepepet saja paham ya jangan menjadikan itu justru kebiasa kebiasaan setiap adan memang sengaja tunggu adan baru makan mengamalkan hadis ini. Salah. Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang ba yang banyak gitu. Adapun dan sebagian ulama bahkan melemahkan hadis ini, hadis ini gitu ya. Taib. Itu perlu kita ingatkan di sini. Kembali karena berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya tentang disunnahkannya mengakhirkan sahur selama tidak mengantar kepada perkara yang meragukan ya dan telah kita dapatkan keterangan tadi bagaimana bahwa makan sahur ini tertunai dengan tertunai dengan sebiji kurma bahkan juga bisa diganti dengan minum sah minum sahur tadi ya apakah kopi terserah lah pokoknya ya yang jelas minum sahur artinya bagaimana seorang bersah bersahur dan ingat sekalipun seorang tidak sempat untuk makan sahur Jangan sampai ia mengancam puasanya dengan ketika mendengar adzan dia tetap makan itu. Kenapa? Karena ya makan sahur itu sifatnya sun sunnah, bukan wa, wajib. Bukan wa, wajib ya. Baik, mungkin ada yang mengatakan bagaimana Ustaz dengan hadis Zaid bin Thabit? Ya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim Berkata Zaid bin Thabit, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah." Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk salat. Qila lahu. Maka ditanyakan kepada Zaid bin Thabit, sahabat Nabi, katibul wahyi, salah seorang penulis wahyu, "Kam kana qadru ma bainahuma?" Berapa jarak antara ya sahur itu dengan berdiri solat, iqamah, menegakkan so, solat subuh. Qala khamsina ayah, 50 a, ayat. 50 ayat. Baik. Maka perhatikan baik-baik. 50 ayat ini kata para ulama eh, ayat yang pertengah pertengahan, bukan ayat yang pendek ya seperti yang ada pada setelah mufassal ya atau Qul huwallahu ahad dan sebagainya, dihitung sampai 50 ayat ya, berarti ya, diulang-ulang berapa kali gitu. Bukan itu ya, tetapi ayat yang pertengahan, bukan juga satu ayatnya seperti ayat yang terpanjang dalam surah Al-Ba dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, kita tadayantum ini ila ajalin musamma. Tidak juga ya. Tapi ayat yang pertengah pertengahan. Ayat yang pertengahan. Sekitar berapa halaman kira-kira itu? Ustaz Munazil 50 ayat kalau dalam surah Al-Baqarah atau dalam surah Ali Imran, berapa ayat kira-kira? Berapa halaman kira-kira? Dua lebih ya? Dua halaman. Ya? 15-20 menit, kurang lebih begitu. Ya. Ya, 15-20 menit kurang lebih katanya ya. Jadi perhatikan baik-baik antara waktu sahur dengan waktu a dan Kalau kita coba terapkan dengan di masjid kita ya. Ya, Jarak antara adan dengan ikhomah berapa? 7 menit. 10. 10 menit. 10 menit ya. Taruhlah adan tidak sampai satu, satu eh, tidak sampai 2 menit. Satu menit lah kira-kira. Berarti 11. Jadi mundur ke belakang 5. Jadi sebelum adan berarti berhenti. Berhenti ya enggak? Berhentinya kapan berarti? Sebelum adan atau setelah adan atau sementara adan? Setelah adan. Hah? Setelah adan Pak? Sebelum adan kan? Ya, artinya kalau kita amalkan hadis Zaid bin Thabit bil yakin berarti seorang berhenti sahur sebelum a adan Bil yakin. Paham ya? Ya. Maka dari sinilah kemudian sebagian ulama melihat adanya im imsak. Dan imsak ini sebenarnya memang tidak ada aturannya dalam syari syariat hanya dilihat oleh para ulama ihtiyah ihtiyatan. Ya? Jelas ya? Jadi kalau kita mau terapkan hadis Zaid bin Thabit dalam ukuran yang manapun, silahkan dilihat, pasti dia selesainya sebelum a adzan. Kalau kita mau objektif ya, kalau kita mau objektif. Sehingga dengan demikian sekali lagi maka perlu untuk kita memperhatikan puasa kita. Ingat, makan sahur tidak wa wajib, apalagi menghabiskan yang dipanci. Udah makan sahur nih, masih ada Ustaz sisa, wadir kasihan ya. <coughs> Antum kasihan pada ya, yang yang dipanci atau kasihan pada puasa kita kan gitu ya. Maka <coughs> kita ingatkan ini agar kita menempatkan perkara pada tempatnya ya. Ada yang mengatakan imsak itu bid'ah ya. nah kalau ditetapkan sebagai satu kelaziman, orang harus berhenti dan sebagainya, maka memang tidak ada tuntunannya untuk berhenti pada waktu itu. Waktu yang diharamkan untuk makan dan minum adalah adzan subuh pada wak waktunya. Kata Nabi, ya ketika beliau menjelaskan tentang dua adzan, ya, inna Bilal yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Bilal adzan pada waktu ma malam atau adzan pertama, maka makan dan minumlah hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum sehingga Abdullah bin Ummi Maktum adan yaitu adan su subuh fa innahu yu'adzinu bis subhi karena dia adan pada waktu su subuh. Ya. Jadi menunjukkan bahwa larangan makan memang adalah setelah masuk waktu su subuh atau fajar shadiq atau adan su subuh. Adapun sebelumnya boleh ya. Tetapi bukan juga kita kemudian melanggar yang membahayakan puasa kita. Barang siapa berhenti sebelum adan maka itu lebih aman bagi aga, agamanya ya seperti kata Syekh malam yaqa fi syakkin selama ia tidak masuk ke dalam perkara yang meragu meragukan da ma yaribuk ila ma la yuribuk kata Nabi tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak merah, meragukan kata Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini dalam Arba'un Nawawiyah da ma la tashukku fi illihi da ma tashukku fi hillihi ila ma la tashukku fi hillih. Tinggalkan apa yang engkau ragu akan kehalalannya kepada apa yang engkau pasti akan kehala kehalalannya. Ya, makan sebelum adzan tadi kita jelas itu ha, halal, ya. Makan setelah adzan halal atau tidak? Meragukan. Ya, meragukan. Ada hadis Abu Hurairah, silahkan habiskan, ya kan? Ada juga hadis yang tadi kita sebutkan hadis Abdullah bin Umar, hadis yang banyak bukan Bukhari Muslim dan yang lainnya bahwa adanya Abdullah bin Ummi Maktum larangan untuk makan dan minum. Terjadi pertentangan, meragukan minimal kan? Kalau gitu tinggalkan yang meragukan, ambil yang ha, halal yang pasti gitu. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullah taala wal yasun lisanahu anil kadhibi wal ghibah wa nafsuhu anis syahawat. Hendaklah seseorang menjaga lidahnya dari dusta dan ghibah menceritakan aib orang lah orang lain. Wanafsahu dan ia menjaga dirinya anis syahwat dari syahwat hawa nafs, hawa nafsu. Ya. Tentang hal ini saya kira jelas kita sudah sering dengarkan dari para penceramah kita, para asatid tentang wajibnya kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara-perkara maksiat, apalagi perkara yang telah datang keterangan bahwa dia menghilangkan pahala puasa puasa kita ya Rasul bersabda man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah an yad'a ta'amahu wa syarabah siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. <coughs> Hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. <coughs> Dalam Riwayat Imam Al-Hakim Rasulullah bersabda, "Laisa as-sha'imu minal al ta'am ta'ami wasyarab." Bukanlah orang yang berpuasa hanya dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafas. Sesungguhnya puasa itu dari lagun, perbuatan sia-sia, war dan perkataan tidak seno, senonoh, ya, yaitu zina dan pengantarnya atau pembicaraan tentang wanita. Ya. Maka Kata Nabi, "Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaik faqul inni sha'im." Jika seseorang mencercamu atau berbuat jahil kepadamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa, berpuasa ya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kemudian juga yang perlu dijaga adalah meninggalkan syah syahwat hawa nafsu, hawa nafsu karena itu telah disebutkan pembahasan tentang masalah kublah mencium istri sebaiknya dihindari meskipun bo boleh ya. Ya, sebagai ulama mengatakan dibedakan antara orang tua dengan anakmu, anak muda ya. Intinya bahwa dia membahayakan puasa meskipun tidak membatalkan. Dan batal tidaknya puasa tergantung jika apa yang terjadi dari kublah tersebut. Ya, apakah dari keluarnya mani ya ataupun perkara yang mengantar kepada ilaj, masuknya timba ke dalam sumur. Baik. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi, "Wa yustahabbu an yaktasila anil jinabati qabla al-fajri." Dan disunnahkan untuk seseorang mandi junub ya setelah atau sebelum waktu fa fajar. Ya, demikian kata beliau disunnahkan. Ya. Sebenarnya kata sunnah ini membutuhkan da, dalil karena sunnah hukum syar syar'i ya. Adapun dasar dari perkataan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan bukan wajib tentu saja kecuali kalau kalau ada sebabnya ya. Adapun ini disunnahkan menurut beliau karena agar kemudian ia masuk kepada ibadah puasa dalam keadaan suci yang sempur sempurna katanya demikian. Kemudian yang kedua, untuk keluar dari khilaf yang terjadi. Di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mewajibkan bagi orang yang berpuasa mandi junub sebelum waktu fa fajar. Ini diriwayatkan dari Abu Hurai Hurairah, pendapat Abu Hurai Hurairah. Tetapi sesungguhnya apa yang disebutkan dari pendapat Abu Hurairah ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dibantah oleh Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja lebih tahu tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi yang berkaitan dengan urusan man mandi. Beliau mengingkari hal ini, ya. Sehingga beliau membantah pendapat Abu Hurairah disebut dengan minal masail allati istadrakatha Aisyah ala sahabah dari permasalahan-permasalahan yang dikritik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada para sahabat para sahabat. Seorang sahabat mengatakan Nabi begini, dibantah oleh beliau, tidak benar itu. Ya, di antaranya masalah ini. Ya, dan dinukilkan bahwa Abu Hurairah rujuk dari pendapat tersebut, yaitu apa? Mewajibkan mandi junub bagi orang yang berpuasa sebelum waktu fa fajar. Sehingga dengan demikian sesungguhnya tidak disunnahkan untuk mandi, tidak disunnahkan untuk mandi. Ya wallahu alam bisawab. Selanjutnya berkata Imam nawawi "Wa yahtariza 'anil hijamah wal qublati wa dawqi taami wal 'aliki." Selanjutnya seorang yang berpuasa hendaknya menjaga dirinya. Artinya menghindarkan dari hijamah. Satu. Berbekam. Berbekam atau yang semakna dengannya itu apa? Mengeluarkan da darah sebaiknya. Masih ingat pembahasan terdahulu bahwa bahwa hijama perhatikan bahwa hijama berbekam tidak membatalkan puasa ya. Demikian pula seseorang yang ya diambil namanya fasad ya. Diambil darah dari pembuluh besarnya. Ya, dikeluarkan seperti hijama juga. Tidak membatalkan transfusi darah. Ya, apakah dia menjadi donor ataupun menjadi ya penyumbangnya donor atau yang mendapatkan bantuannya ya. Demikian pula yang mencuci da, darah. Cuci darah tidak membatalkan puasa ya. Cuman sebaiknya dihindar dihindari. Fatwa sebagian ulama jika memungkinkan kita minta agar cuci darah itu dijadwalkan pada waktu malam ha, hari jika memungkinkan. Kalaupun tidak karena bagaimanapun cuci darah itu ada ketentuannya, ada waktunya. Jika terlambat berbahaya. Bertumpuknya racun pada darah membahayakan jiwa pasien. Sekalipun dikerjakan pada waktu siang hari tidak membatalkan pua, puasa. Silahkan lanjut pua, puasa. Jelas ya? Baik. Cuman sebaiknya dihindari. Itu maksudnya di sini ya. Demikian pula kublah mencium is istri. Ya, tentunya istri sendiri ya. Wadokit ta'am. Selanjutnya adalah men mencuci memaka makanan. Ini juga tidak membatalkan. Mencuci makanan tidak mem membatalkan. Asalkan yang dicuci bukan satu piring, ya. Satu piring semua masuk bahaya, ya. Jadi mencicipi artinya apakah manis atau tidak, ya. Dan tidak bisa kita katakan wah, enggak Ustaz. Namanya mencicipi orang kan sudah tahu bahwa itu manis dan sebagainya tidak, tidak, ya namanya orang mencicip kadang butuh kadar manisnya tingkat berapa ya mencicipi makanan tingkat pedesnya level mana nih level 12 ya nasi goreng setan atau nasi goreng apalah sekarang nasi goreng namanya set, menyeramkan Pak ya nasi goreng mie setan macam-macam gitu ya dia ingin tahu ini levelnya mana nih ya kan boleh nggak apa telah kita sebutkan pembahasan yang terdahulu hadis Ibnu Abbas mauqufun alaih dari perkataan beliau mengatakan la ba'sa lis-shaim ayyadhuqa khal. Tidak mengapa orang berpuasa mencicipi cuka. Ya. Cuka ada rasa selain kecutnya, Pak? Atau semua cuka kecut? Semua cuka kecut kan ya? Enggak ada cuka rasa stroberi, enggak ada kan, Pak? Ya. Artinya cuka kok dicicipi lagi? Ya memang kan begitu. Kadarnya bagaimana? Apakah kuat apa tidak kan begitu ya? Ya, maka menunjukkan bahwa meskipun yang akan dicicipi sudah ketahuan rasanya manis, asam, pe, pedas. Tetapi kita ingin tahu levelnya, maka juga diboleh dibolehkan mencicipi, ya. Taib la ba'sabihi, tetapi sebaiknya dihindar dihindari, dihindari, sebaiknya dihindari. Tetapi ya jika berkaitan dengan tadi menyuguhkan apalagi kepada tamu ya atau kepada acara buka puasa maka perlu mencicipi kan? Ya. Jangan sampai ternyata yang disuguhkan semua asinan, ya. Semua asinan, asinan lodeh, ya kan? Asinan kola, semuanya rasanya asin maksudnya ya. Karena kurang dicicipi. Baik, yang berikutnya wal alki. Alki ini adalah permen karet. Ya. Cuman tentunya permen karet pun mengalami perkembangan, ya meskipun karetnya sama seperti yang dulu gitu ya rasanya dan sebagainya motifnya modelnya kan begitu ya tapi sejak dulu sudah ada namanya permen karet ya al alki maka ini juga sebaiknya dihindari meskipun meskipun ya tidak membatalkan ingat maksudnya permen karet ini permen karet dulu yang memang betul-betul cuman ka karet. Kalau sekarang kalau permen karetnya sudah ada kembang gulanya, ya kan? Ada perisanya, kan begitu ya? Kalau dulu enggak. Hmm. Kurang lebih kayak apa ya? Kayak sirih orang Jawa mungkin ya, mengunyah sirih gitu ya. Sirihnya dimakan, Pak, kalau sirih. Enggak ya? Dimakan. Enggak kan dikunyah saja kan? Untuk untuk menyehatkan gigi dan sebagainya misalnya ya. Makanya kadang dilakukan. Nah, maka ini tidak membatalkan puasa kecuali kalau karetnya ketelan. Iya, Pak. Ya, kalau karetnya ketelan tentunya membatalkan puasa, ya. Tetapi adapun eliknya tidak membatalkan puasa, cuman sebaiknya ditinggal tinggalkan. Kenapa? Karena yang tadi memancing keluarnya keluarnya lu ludah kan Pak ya? Ya. Itu kata para ulama di antara alasan untuk meninggalkannya atau menghindarkan dari perkara ini adalah yujmi'u ar-riq. Dia mengumpulkan air li, liur. Kemudian juga memancing muntah. Ya kan? Memancing mun, muntah ya. Ya. Dan yang lebih parah lagi, Pak, bisa memutuskan persahabatan. Iya. Kita lagi ngunyah-ngunyah begini terus kemudian ada yang tepuk. Assalamualaikum. Kaget dia, ketelan, kan bahaya. Akhirnya musuhan sama temannya. Nah, ini bahaya. Ya. Bisa memutuskan persaha persahabatan, musuhan gara-gara perkara tersebut. Ya, ini sedikit intermeso saja ya. Baik, selanjutnya berkata beliau berkata Imam An-Nawawi wa an yakula 'inda fitrihi dan seseorang berkata ketika ia berbuka ketika ia ber, berbuka membaca doa ya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu ya Allah untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbu berbuka baik maka di sini ada dua perkara perkara yang pertama disyariatkannya berdoa ketika berbu berbuka ya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingatkan di sini bahwa di antara perkara yang hendaknya kita manfaatkan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini adalah doa ketika berbu berbuka. Doa ketika berbuka, ya. Telah datang keterangan yang sangat banyak menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya doa ketika berbuka di antara doa yang mus mustajab, ya. Di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam at dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda Thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan yang tidak tertolak doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil bijaksana. Yang kedua, as-saimu hina yuftiru, orang yang berpuasa ketika ia berbu berbuka. Jadi waktu berbuka itu waktu yang mus mustajab. Dan yang ketiga, al-mazlum, orang yang didolimi. Tiga orang, tiga jenis manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya disesuaikan oleh Imam at tirmidzi <clears throat> Kemudian dalam hadis Abdullah bin Amr marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya riwayat Imam Ahmad Rasulullah bersabda inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan la turad Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, Hinda fitrihi, ketika ia berbuka, la da'watan la turad. Sungguh ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Abi Mulaika, maka berkata perawi hadis ini, Abdullah bin Abi Mulaika, ya. Sami'tu Abdullah, aku lalu mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As Yaqul idza aftara. Ia berkata jika datang waktu berbuka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Itu doanya Abdullah bin Amr, ya. Kata Ibnu Abi Mulaika, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi, ya, yang ahli ibadah ini. Jika dia berbuka, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, antakfirali, agar engkau memberikan ampunan kepada kepadaku. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah, ya. Dan Ibnu Abi, Ibnu Abi Sunni dan Ibnu Sunni dan dikatakan oleh Imam Al-Busiri isnaduhu sahihun. Isnaduhu sahihun. Hadis Abdullah bin Amr. Jelas ya? Ini menunjukkan kepada kita keutamaan waktu berbu berbuka. Disunahkan untuk kita berdoa berdoa. Dan sayang sekali kita masih sering lalai ya dalam perkara ini sering tersibukkan dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat ya sering eh, lalai dari berzikir kepada Allah dan memohon meminta ketika kita berbu berbuka jelas ya ini perkara pertama Perkara yang kedua, apa saja yang disyariatkan untuk kita ba kita baca ketika berbu berbuka. Di sini Imam An-Nawawi menyebutkan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, yang dia adalah bacaan yang masyhur yang dibaca ketika setelah berbuka puasa pas atau ketika berbuka puasa puasa. Tetapi kita ingatkan bahwa hadis ini sanatnya lemah. Diriwayatkan dalam bentuk mursal, ya dan mursal adalah kategori hadis yang lemah ya meskipun memang sebahagian ulama ya ada yang mengatakan bahwa dia yu'malu bihi diamalkan jelas ya ya tentu saja kesimpulan dalam masalah ini barang siapa yang membaca doa ini ya maka tidak ada masalah baginya karena doa itu sendiri boleh dengan apa yang datang dari tuntunan Rasulullah maupun apa yang kita doakan langsung dari diri ki, diri kita. Jelas ya? Ya, jadi boleh saja, tidak ada masalah ya. Selama tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Meskipun kita ingatkan bahwa sebagian ulama mengatakan hadis ini yu'malu bih, ya. Adapun hadis yang lebih kuat dari itu adalah apa yang warid dari hadis Abdullah bin Umar <clears throat> Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aftara adalah Rasulullah berkata ketika berbuka puasa, "Dzahaba al-zama, wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajr Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Bayhaki, Al-Hakim dan Daruqutni dan berkata Imam Daruqutni isnaduhu hasan. Sanatnya hasan. Jadi hadis yang lebih kuat dari bacaan itu yang warid dari Nabi adalah doa Zahaba dhama. Telah hilang ya kehausan. Wabtallatil uruq dan telah basah ya urat-urat. Wasabatal ajr insyaallah dan telah tetap pahala insyaallah jika Allah menghendak menghendaki. Nah, ini doa yang sahih. Doa yang sahih, dhahaba dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kalau ada yang wah susah Ustaz hafalnya, doa baru masalahnya. Susah Ustaz. Yang saya hafal Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Baca Pak. Tidak ada masalah. Ya, daripada kita baca kapan adannya, kapan adannya, kapan adannya. <laughs> daripada baca itu kan Pak ya. Itu tadi lebih bagus ya. Taib, itu perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita ingatkan bahwa ketahuilah sesungguhnya waktu puasa waktu puasa itu adalah juga waktu yang mustajab. Artinya bukan hanya ketika berbuka. Dalam keadaan berpuasa pun itu kita sebenarnya disyariatkan untuk banyak berdoa, berdoa, banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an Al ya. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Tsalatsu da'watin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan. Perhatikan lafalnya. Da'watus shaim. Doa orang yang sedang berpuasa tidak disebutkan ketika berbu berbuka. Ya, tsalatsu da'watin mustajabat tiga doa yang dikabulkan kata Nabi ya dakwatul Soim yang pertama doa orang yang berpuasa yang kedua dakwatul mazlumi doa orang yang dizalimi dianiaya dan yang ketiga dakwatul musafir doanya para musa musafir hadisnya diwakilkan oleh Al-Uqaili dalam doa du'afa dan Abu Muslim Al-Qajji dalam juznya ya dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib At-Tarhib juz keempat halaman 407. Ya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis ini pula, demikian pula Ibnu Hibban dan beliau memberikan judul bab, judul bab. Dan bab ini fikihnya. Kata beliau, Babu dzikri istijabatillahi azza wa jalla du'a as Bab penyebutan atau dalil dikabulkannya oleh Allah doa orang-orang yang berpuasa ila fitrihim sampai mereka berbu berbuka min siyamihim dari puasa mereka. Jadi mulai dari awal fajar sampai waktu sebelum berbuka itu juga waktu mustajabah bagi orang yang berpuasa berpuasa subhanallah ya. Jadi kita ya memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang luput dari kita dalam pembahasan perkara ini dalam mewujudkan dan mengamalkannya yaitu lebih seringnya kita menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang ya kalaulah tidak membahayakan puasa kita adalah perkara sia-sia yang tidak membawakan manfaat bagi puasa puasa kita ya yaitu dengan berdoa kepada Allah berzikir, membaca Al-Quran. Sebagian orang bahkan menjelang waktu berbuka puasa, ya istilahnya ngabuburit, ya keluar jalan-jalan dulu, ya menikmati kemacetan Jakarta misalnya, ya, ya. Tentunya lain kalau itu karena tugas, perjalanan pulang dan lain sebagainya, ya. Tetapi diingatkan oleh para ulama seperti Syekh Abdullah Al Fauzan, ya, tentang banyaknya kelalaian manusia dalam perkara ini, ya. Yang nanti setelah lewat waktu ini barulah kita menyesali apa yang telah terjadi dari kelalaian kita. Maka mumpung masih ya pada per, eh, uh, 10 pertengahan ya dari Ramadan ini ya mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada di puasa kita ini dengan banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmatnya secara khusus pada waktu berbuka puasa puasa ya kita isi dengan baca Al-Qur'an, kita isi dengan ya dikir kepada Allah, dikir petang jika ada yang masih luput dari dikir petang itu ya dan kita isi dengan bermunajat kepada Allah, memohon ampunan ya dan mengharapkan rahmat dan petunjuknya kepada kita seluruhnya dan tidak lupa pula kita doakan kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya yang sedang sakit supaya sembuh ya, yang punya utang supaya dibayarkan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempitan supaya dikeluarkan dari kesulitannya. Ya, itu yang kita senantiasa lakukan dan kita harapkan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita kerjakan di hari-hari yang tersisa dari puasa kita ini. Saya kira demikian. Selanjutnya perkara yang berkaitan dengan wa yukthiras sadaqah wa tilawatul Qur'an fi Ramadan wa ya'takif la siyama fil ashr awakhir minhu dan memperbanyak sedekah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan beriktikaf. Apalagi pada 10 yang terakhir. Dan iktikaf di sini adalah berdiam di mas di masjid. Tidak disyaratkan berapa jadwal waktunya. Apakah sehari atau sema, semalam. Bahkan setelah sholat atau sebelum sholat. Kita datang ke masjid, duduk, baca Quran, berdoa, itu juga iktikaf. Ya, dan lebih utama lagi jika dilakukan pada 10 hari terakhir Terakhir, Semoga Allah mudahkan bagi kita. Dan dengan itu insya Allah besok kita sudah bahas masalah iktikaf. Ya kan Pak? Ya. Semoga Allah mudahkan bagi kita. Kalaupun kita belum sempat untuk iktikaf karena beban pekerjaan dan sebagainya, paling tidak kita punya ilmu sebelum ber beramal. Ilmu sebelum beramal. Saya kira ini Pak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi hadirin seluruhnya yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu dan dari syaitan. Allah dan bebas diri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.